di tempat kerja saya di sebuah sekolahan. Khusus hari Jumat pindah ke aula sekolah. Bukan di masjid, yakni sholat Jumat yang maksudnya. Apakah tetap sholat di aula atau masjid lain yang dekat? Ya, yeah. Allah alam lebih baik masjid yang lain ya. Jadi masjid yang lain yang lebih dekat itu lebih aslam, lebih selamat.